السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تجاب الله منا ومنكم وتقبل يا كريم Baik ya kawan, kita buka halaman 25. Silakan Ustaz Mahsin untuk baca mana mic yang kecil wirelessnya. Ada wirelessnya. Yang kecil silakan Ustaz. 26 باب العمل بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله وقال المعلم رضي الله عنه وعنا جميعا باب الامر تعريفه الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهم على سبيل الوجوب وقولنا استدعاء الفعل أي طلب الفعل وقولنا بالقول أي لا بالإشارة ونحوها وقولنا ممن هو دونه أي طلب ذلك الفعل ممن وجد دون الطالب وهو أي استدعاء إن كان من المساوي إلى المساوي سمي التماسا وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي سؤالا أو دعاء كفاية جزاكم الله خير الجزاء بارك الله لنا ولكم جميعا Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke bab pertama daripada pembahasan soal bagian-bagian penting dalam ilmu usul fikih. Setelah kemarin dalam pengantar yang panjang kita sudah menjelaskan sampai kepada al-kalam. sekarang kita masuk kepada al-amru. Al-amru itu adalah perintah. Nah, definisi al-amru huwa istida'ul fi'li bil qawli. Jadi al-amru itu adalah tuntutan perbuatan dengan ucapan mimman huwa dunan ala sabiril wujud jadi tuntutan perbuatan kepada pihak yang berada di bawah yang mana menunjukkan hukum wajib. Jadi perintahnya bersifat mesti. Eh, jaziman atau hatman. Nah itu yang disebut al-amru. Nah di sini ada penjelasan qawluna استدعاء fikri أي طلب fikri. yang dimaksud istid'aul fikri tolakul fikri menuntut dilakukannya sesuatu sedangkan kata-kata bil nah, itu menunjukkan la bil jadi harus betul-betul yang namanya amr itu ada qaul nah kemudian yang berikutnya mimman huwa yaitu harus tuntutan itu ditujukan kepada orang yang ada di bawahnya. Nah, makanya di sini dijelaskan kalau tuntutan permintaan itu dari bawah, dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Dari atas menuntut perbuatan kepada yang di bawah, itu namanya perintah. Tapi kalau dari bawah menuntut perbuatan dari yang di atas itu namanya permintaan atau doa permohonan walaupun sama-sama telah berfikri walaupun sama-sama amal contoh kalau Allah berfirman dalam Al-Quran akimus sholat dirikanlah sholat nah maka ini adalah amrun yang sedang kita bicarakan karena Allah menuntut perbuatan dari hamba yang ada di bawahnya. Itu minal a'la ilal adna. Tapi kalau kita yang menggunakan kata perintah kepada Allah, Rabbik firli. Ikfir itu kan fi'il amr, perintah. Ya Allah ampuni saya, kita memerintah Allah. Dengan menggunakan fi'il amr, kata perintah. Maka amr di sini harus diartikan sualan au duaan harus diartikan sebagai permohonan atau permintaan atau doa jangan diartikan sebagai perintah nggak mungkin dong kita yang adna memerintahkan Allah yang akhlak walaupun sama-sama menggunakan fi'il amr nah ini yang mesti di, di, di apa namanya dipahami nah kalau amr itu datang dari yang sederajat Makanya di sini dikatakan minal musawi ilal musawi. Yang sederajat. Jadi sederajat minta sesuatu. Seorang kawan minta kepada kawannya sesuatu. Maka itu diartikan iltimasan. Iltimasan, ya dalam bahasa indonesia ini artinya kita meminta sesuatu, tapi tidak dalam bentuk merintah dia, juga tidak dalam bentuk kita memohon-mohon, enggak. Nah, dalam bentuk kita sederajat. Nah, ini bisa diartikan halapan Nah, ini disebut iltimasan. Itu kami harap Anda begini, kami harap Anda begini. Nggak mungkin kita perintah yang sederajat. Tapi juga yang sederajat kita juga nggak mohon sama dia. Nah, itu disebut iltimasan. Nah, itulah membuka daripada amar yang perlu kita pahami. Nah, amar ini juga punya sirah, punya usruh, punya susunan. Nah, karena itu kita lanjutkan. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله قال المعلق رضي الله عنه وأن جميعا صبغة الأمر والأمر والأمر يكون افعل أي بكل فعل يدل على أمر بهيئته نحو أقرب وأحسن وهي حقيقة في الوجوه لكن هذا الوجوب لا يتحقق إلا إذا إلا إلا إذا انكفت القديمة السارقة له عن موضوع موضوعه فصيغة إفعال إلا الإطلاق وتجرد عن القرينة الصارقة صارفة صارفة صارفة صارفة تحمل على الوجوب كما عرفت نحوي قوله تعالى أقيم الصلاة ولا تكن صبغة افعل دالة على الوجوب مع وجود دليل على أن المراد الإباحة أو الندالة فإن وجد الدليل الذي يدل على أن الأمر لغير الوجوب فلا فلا نغلق على الوجوب بل إن غفر أمر حي حي قال سرق الأمر بل إذا صرف الأمر حي حي حينئذ عن الوجوب واجب ويمنع إن صرفا إن صرفا مضاف مضاف إليه نعم بل إن صرف الأمر حينئذ عن الوجوب واجب ويحمل على المراد منها أي من ندب أو إبادته فمثال الإباحة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من الطيبات من طيبات ما رزقناكم ومثال هذا قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالمقام في هذين المثالين يقتضي عذاب اللجوء فإن العقل من الطيبات مباح والمكاتبة من المكاتبة والمكاتبة من المعاملات مندوبة إذا أجمعوا على عدم وجوبها إذ إذا إذ إذ أجمعوا على عدم وجوبها آه، وجوب وجوبها إذ أجمعوا على عدم وجوبهما جزاك الله خير بارك الله لنا ولكم جميعا Nah, kita perhatikan di sini babul amr sihok yang digunakan dalam amal pada, pada umumnya adalah fi'il amal. Tapi saya ingatkan, sihok amal itu tidak selalu dengan fi'il amal. Di sini tidak dibahas. Karena kitab ini kita untuk pemula. Tapi nanti pada pelajaran yang berikutnya, di dalam pelajaran usul, saya akan uraikan satu persatu sifatul amr. Kadang-kadang perintah itu uh, memakai bukan fi'il amr. Kalau di sini hanya fokus kepada fi'il amr. Nah, kadang-kadang perintah itu bisa memakai kata wasiat. Yusikumullahu fi auladikum. Nah, itu juga sifatul amr. Kadang-kadang memakai kata kutiba. Kutiba alaikumul kitab, kutiba alaikumus siam. Itu juga menunjukkan adanya amr. Nah, jadi amar itu tidak selalu memakai fi'il amar dalam konteks usul tinggi. Perintah itu tidak selalu menggunakan kata perintah. Kadang-kadang menggunakan sikap yang lain. Nah, apa saja sikap yang lain? Nanti akan kita bahas pada pelajaran usul tinggi di waktu berikutnya. Jadi tidak hari ini. Nah, sekarang kita fokus dulu kepada fikir amar. والأمر يكون بإفعل أي بكل فعل يدل على الأمر بهيئته نحو akrim aksin dan seterusnya nah ini wahia hakikatun fil wujud jadi pada dasarnya secara hakikat semuanya ini menunjukkan hukum wajib lakinna hadal wujuba la yatahaqqaq illa tapi hukum wajib wajib ini tidak terwujud kecuali idan tapa hasil karina idan tapa hasil karina kecuali kalau korinahnya tidak ada korinah maksudnya korinah yang mana al korinah al sorifah lahu an ini. jadi kalau tidak ada indikator korinah itu indikator kalau satu perintah pada dasarnya menunjukkan wajib tapi dengan syarat tidak ada indikator apapun yang merubah dia dari wajib kepada yang lainnya. Kalau ada indikator atau ada dalil lain yang menunjukkan itu tidak wajib, maka maka perintah tersebut tidak lagi menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada korina yang merubah dia dari wajib kepada yang lain. Contoh, kalau Allah menyatakan akimus sholat, jadikanlah sholat, maka mutlak sholat itu wajib. Karena tidak ada satu korina, tidak ada satu dari lain pun yang menyatakan sholat itu tidak wajib. Bahkan dari lain justru menguatkan. Seperti Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu tegak berdiri di atas lima perkara. Salah satunya apa? Ikamis salat. Maka eh, dalil lain menunjukkan lebih meyakinkan kalau perintah di situ menunjukkan wajib. Nah, jadi untuk mengartikan amar lihat-lihat juga dalil lain. Ada gak dalil, dalil lain yang menunjukkan kalau dia tidak wajib? Kalau tidak ada, tidak ada dalil lain dalam bentuk apapun, maka perintah itu mutlak menunjukkan wajib. Kalau tidak ada dalil lain, mutlak perintah itu wajib. Kalau ada dalil lain, kita lihat dalilnya. Kalau dalil lainnya menunjukkan wajib juga, berarti wajibnya muakkad. Tapi kalau dalil lain menunjukkan mubah, maka perintah di situ tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan mubah. Sehingga perintah itu berubah menjadi anjuran. Jadi ada perintah suruhan, ada anjur, anjuran dari perintah berubah menjadi anjuran karena ada dalil lain. Nah, kadang-kadang kalau dalil lainnya menunjukkan mubah, perintah itu berubah menjadi pembolehan. Jadi ada perintah wajib, ada perintah pembolehan, ada perintah bersifat anjuran. Sekali lagi, ada perintah bersifat kewajiban, ada perintah bersifat pembolehan, ada perintah bersifat anjuran. Nah, perintah kalau tidak ada dalil lain, dalil apapun kecuali hanya perintah itu saja pasti menunjukkan wajib. Pasti bersifat kewajiban. Tapi kalau satu perintah diikat dengan dalil lain yang disebut korina, yang menunjukkan dia itu hukumnya boleh, bukan wajib. Maka perintah itu adalah bersifat pembolehan. Satu perintah ada dalil lain sebagai koordinatnya yang menunjukkan kalau itu sunnah tidak wajib. Maka berarti perintah tersebut bersifat anjuran. Nah untuk mengetahui itu makanya kita mesti lihat-lihat kepada dalil yang lain. Jangan sembarangan langsung menafsirkan perintah sebagai kewajiban. Contohnya sebagai tambahan. Di halaman 26. Allah berfirman, "Faqala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Kulu. Kulu itu fi'il amr. Perintah. Jadi Allah menyerukan dari orang-orang yang beriman, kulu. Makanlah. Itu perintah. Tapi ternyata semua ulama sepakat. Dari zaman sahabat sampai sekarang, yang namanya makan itu hukumnya mubah. Hukumnya halal, bukan wajib. Jadi banyak dalil-dalil menunjukkan makan itu bukan wajib. Makan itu sesuatu yang mubah. Oh, berarti perintah di sini untuk pembolehan. Yang kalau kemarin kita pelajari ini yang disebut al-ibaha. Perintah di sini tidak jazam. Perintah di sini tidak hatman. Perintah di sini ger jazam. Berarti ini untuk pembolehan. Artinya kamu boleh makan. Makanlah. Kamu boleh makan. Nah, tidak menunjukkan kepada wajib. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya Allah berfirman. Bakala ta'ala. Fakatibuhum in alimtum fihim khairah. Jadi Allah menyatakan lakukanlah mukatabah kepada budak-budakmu. Kalau memang engkau ketahui dalam masalah tersebut untuk diri mereka ada kebaikan. Apa itu mukatabah? Mukatabah itu seorang majikan menawarkan kepada budaknya. Menawarkan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu dengan tebusan. Nah, maksudnya begini Si majikan mengatakan kepada budak, engkau akan saya bebaskan. Tapi kau mesti bayar. Nah cara bayarnya bagaimana? Engkau aku lepas, kau cari rezeki. Kau dagang, kau cari duit, kau cari uang. Nanti kau setor. Apakah itu sekaligus? Apakah itu dicicil? Nanti begitu lunas, kau merdeka. Jadi si budak membeli dirinya sendiri. Si budak memerdekakan dirinya sendiri. Itu namanya mukatabah. Nah, itu namanya muka mukatabah. Majikannya disebut mukatib, budaknya disebut mukatab. Nah, ini diperintahkan oleh Allah. Lakukan mukatabah. Nah, kenapa Allah perintahkan? Karena memang pada dasarnya Islam itu menolak perbudakan. Islam itu tidak menyetujui perbudakan. Tapi di dalam menghapuskan perbudakan, Islam itu juga sangat memperhatikan. Ini tradisi yang sudah berurat berakar di tengah masyarakat. Ini tradisi yang sudah menginternasional. Tidak ada satu jengkal pun di muka bumi di zaman itu yang luput dari perbudakan. Di seluruh dunia ada perbudakan. Di Cina ada perbudakan, di India ada perbudakan, di Arab ada perbudakan, di Eropa ada perbudakan. Nah sekarang bagaimana cara Islam melepaskan umat manusia dari perbudakan? Itu secara gradual. Gradual itu maksudnya secara bitadarruj. Nah, bitadarruj itu artinya sedikit demi sedikit, step by step, khutwa, khutwa. Selangkah demi selangkah. Salah satunya ini. Nah, di sini ulama sepakat. Memerdekakan budak itu tidak wajib tapi di sini Allah perintahkan. Maka tibuhum. Lakukan mukatabah kepada mereka. Jadi kau bisa bertentangan memerdekakan budak tidak wajib. Tapi di sisi lain Allah perintahkan. Nah di sini terlihat oh karena Islam memang ingin melepaskan manusia dari perbudakan. Kita diperintahkan untuk memerdekakan mereka walaupun harus dengan cara bayar. Berarti perintah ini menunjukkan anjuran. Nah, jadi perintah itu kadang-kadang untuk pembolehan, kadang-kadang untuk anjuran. Nah, perintah yang untuk anjuran inilah yang disebut yaitu an nadr Jadi perintah untuk anjuran, perintah itu bersifat nada. Kemarin sudah kita bahas nada. Nah, perintah yang mengandung unsur nada melahirkan hukum mandu. Mandu itu sun, sunnah. Nah, jadi kesimpulannya Yang ingin di, di, kita ambil intisari daripada pelajaran ini. Bahwa amr itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Amr itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Tapi kalau ada dari lain yang menunjukkan dia tidak wajib, maka amr itu menunjuk kepada sesuai yang diinginkan dari lain tadi. Amr bisa berubah dari wajib, dari perintah untuk kewajiban menjadi pembolehan, bisa juga berubah menjadi anjuran. Tergantung korina indikator, indikator lain yang terkait dengan dalil tersebut. Itu substansinya. Sekali lagi, jadi substansinya amr itu intinya untuk wajib, titik. Kalau nggak ada dari lain, mutlak dia wajib. Apa saja yang Allah perintah, wajib. Tapi kalau ada dalil lain yang menunjukkan dia boleh, yang menjadi boleh. Kalau ada dalil lain menunjukkan dia sunnah, yang menjadi sunnah. Itu intisari daripada eh, apa yang ada di halaman 26 ini. Nah, nah sekarang bawa buku ini. Buka semuanya. Buka semuanya. Silakan buka halaman 7. Sofha Asariah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhatul Awal fil Amri. Wahwa tolabul fitli minal akla minal adna. Amal itu adalah menuntut perbuatan dari yang di atas kepada yang di bawah. Dari yang tinggi kepada yang rendah. Nah, di sini kita diperkenalkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan amrun, dengan perintah. Kalau ini kaidahnya. Ini yang disebut kaidah usul. Ada kaidah usul, ada kaidah tinggi. Ini yang kita pelajari kaidah usul. Baik. Untuk kaidah yang pertama, ikra ya Muhammad, kaidah yang pertama. Langsung saja bacanya. الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه قال تعالى وأقم الصلاة وآتوا الزكاة Nah, nah di sini dikatakan al aslu pada pokoknya, pada dasarnya, fil amri dalam perintah itu lil wujub menunjukkan hukum wajib illa kecuali madalah dalilu jika ada satu dalil yang menunjukkan ala khilafi kepada sebaliknya kalau ada dalil lain yang menunjukkan kebalikannya maka hukumnya tidak lagi menunjukkan wajib tapi kalau tidak ada dalil lain yang menunjukkan kebalikannya maka hukumnya tetap menjadi wajib. Contoh, Allah berfirman, wa aqimus sholat wa adus zakat. Dirikanlah sholat dan bayarkanlah atau tunaikanlah zakat. Tidak ada dari lain yang menunjukkan hukum sholat atau zakat tidak wajib. Tidak ada. Nah karena tidak ada dari lain yang menunjukkan kebalikannya, maka perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Sehingga mendirikan sholat itu wajib, menunaikan zakat juga wajib. Yang kedua, yang Muhammad. الأصل في الأمر لا يقتضي الافتقار إلا ما دل الدليل على خلافه قال الله تعالى أتم الحج والعمرة لله Yang kedua, ini masih soal amr ini sebagai tambahan. Al aslu fil amri pada dasarnya perintah itu layak tadi tekrar, tidak menuntut pengulangan. Pada dasarnya tidak menuntut pengulangan. Artinya kalau Allah perintahkan satu pekerjaan, pada dasarnya cukup sekali kita kerjakan. Kalau Allah perintah, sekali kerjakan, selesai. Itu pada dasarnya. Illa kecuali madalat dalil ala khilafi. Kecuali, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Nah, contoh, soal haji dan umroh, Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrah Sempurnakanlah haji dan umroh bagi Allah. Tidak ada satu dalil pun yang lain yang menunjukkan haji dan umroh harus diulang-ulang. Tidak ada. Nah karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan dia harus diulang-ulang, maka kewajiban haji dan umroh cukup sekali seumur hidup. Kenapa? Karena pada dasarnya perintah cukup sekali dilakukan, tidak menuntut pengulangan. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan kebalikannya. Seperti apa? Seperti sholat dan puasa. Sholat itu Allah perintahkan, akimus sholat, dirikanlah sholat. Pada dasarnya, sholat cukup sekali seumur hidup. Tapi ada dari lain yang menunjukkan sholat itu harus dilakukan setiap hari. Sehari ada lima waktu. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan Nabi melakukannya secara berulang-ulang karena ada dari lahir yang menunjukkan pengurangan maka perintah akimus sholat dan wa'atus zakat tetap harus diartikan pengulangan. Tapi kalau nggak ada dalil lain, umpamanya Allah berfirman akimus sholat, dirikanlah sholat. Nggak ada tuh hadis yang mengatakan sholat harus diulang-ulang. Nggak ada tuh dalil lain yang menunjukkan sholat harus diulang-ulang. Kalau tidak ada dalil lain, cukup kita sholat seumur hidup sekali. Tapi karena ada darah air, maka sholat dan zakat nggak bisa seumur hidup satu kali. Tapi harus diulang sesuai tuntutan dalil yang lain. Kira-kira jelas tidak? Nah, sedangkan haji, nggak ada dalil lain. Nggak ada Nabi mengatakan tiap tahun mesti haji. Tiap tahun mesti umroh. Nggak ada hadis semacam itu. Jadi Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrah Sempurnakan haji dan umroh untuk Allah. Tidak ada dalil lain maka perintah ini cukup sekali seumur hidup. Maksudnya wajibnya. Nah, kalau udah lebih dari satu kali, hukumnya tidak lagi wajib, melainkan sun sunnah. Nah, yang ketiga, الأصل في الأمر لا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاب الفعل من غير اختصاص بزمان الأول دون الزمان الثاني. Nah, nah ini ada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga al aslu fil amri ini kaidah-kaidah kaidah amr semua ini. Al aslu fil amri pada dasarnya yang namanya perintah itu layak saja fokus. Tidak menuntut kesegeraan. Tidak mesti segera. Kalau Allah perintah, terserah. Kita mau lakukan di awal boleh, mau lakukan di tengah boleh, mau lakukan di akhir boleh, yang penting tidak keluar dari waktu yang sudah ditetapkan Allah. Selama selama tidak ada dari lain untuk disegerakan, selama tidak ada dari lain untuk disegerakan, maka pada dasarnya perintah itu tidak menuntut kesegeraan. Oleh karena itu, dalam makat Imam Syafi'i, menunaikan ibadah haji itu wajib alat tarafi wajib yang boleh diundur. Bukan wajib alal faul. Bukan wajib yang harus disegerakan. Makanya kalau orang sudah mampu haji tahun ini, tapi dia mengundur tahun depan, tidak ada masalah. Karena pada prinsipnya, perintah itu tidak menuntut kesegeraan. Kecuali kalau ada dalil lain yang kita diminta untuk menyegerakan. Seperti jika nudia di sholat di yaumil Jum'ah, fas'au ila zikrillah. Kalau dipanggil untuk sholat Jum'at, segera, langsung, berangkat. Nah, untuk menunaikan sholat Jum'at, untuk semua transaksi jual beli. Nggak boleh dia melakukan transaksi lagi. Harus segera dia berangkat. Nah, itu ada kesegeraan. Nah, jadi artinya kita tergantung dari lain. Nah, tapi kalau umpamanya eh, tidak ada dari lain, maka tidak menuntut kesegeraan. Seperti sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya. Jadi kalau orang mau sholat duhur di awal waktu, boleh. Mau sholat di tengah waktu, boleh. Mau sholat di akhir waktu, boleh. Nah, jadi nggak mesti sholat itu wajib di awal waktu. Tidak. Karena tidak menuntut kesegeraan. Tapi ada dalil lain menunjukkan semakin cepat di awal waktu kita lakukan jauh lebih afdol. Nah itu cuma tertib darajat. Nah itu tertib daripada ganjaran, keutamaan, fadilah. Tapi kalau soal penyegeraannya tidak. Eh, kenapa? Karena waktunya luas. Dari mulai eh, masuk waktu zuhur sampai sebelum masuk waktu asar itulah bentangan daripada waktu sholat zuhur di mana saja kita lakukan dibolehkan. Nah baik, sekarang kita masuk yang keempat. Teruskan. Ya. Al-amru bi amran amru bi ini Al-amru bisalah amran amrun Nah. Ada lagi kaidah amal. Al-amru bi amran amrun bi Perintah terhadap satu perbuatan berarti juga perintah untuk seluruh unsur yang mengantarkan kita untuk melakukan daripada perbuatan tersebut. Artinya semua sarananya itu termasuk diperintahkan. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta kepada salah seorang santri, saya minta tolong, saya perintahkan dia, itu rumah bocor, kamu perbaiki. Itu rumah bocor, kamu perbaiki. Itu perintahnya. Simpel. Tiga jam kemudian belum diperbaiki. Saya tanya pada dia, kenapa kamu tidak perbaiki? Kan saya sudah perintah. Dia jawab, Habib, itu bocor kan dari atas genteng. Berarti kan saya mesti naik. Betul. Habib kan nggak suruh saya naik. Habib kan nggak suruh saya naik. Kira-kira ini santri cerdas atau bebel? Saya. Kalau begitu, baik. Kalau begitu saya rubah perintahnya. Kamu naik, perbaiki. Itu yang bocor. Sudah. Kira-kira dua jam saya nggak kerjakan. Saya tegur lagi. Kenapa kamu tidak kerjakan? Kan saya sudah suruh naik. Habib. Habib kan suruh saya naik ke atas. Bagaimana saya naik kalau tidak ada tangga? Terus saya cari tangga. Kan tadi Habib tidak suruh saya cari tangga. Habib belum perintah saya cari tangga. Baik, kalau begitu sekarang saya perintah. Cari tangga, naik, perbaiki. Sudah. Dua jam kemudian nggak dikerjain juga. Ada tanya lagi, kenapa kamu tidak kerja Habib, saya sudah naik, saya sudah cari tangga. Saya sudah naik. Sampai di atas, ternyata gentengnya pecah. Nah, jadi saya nggak bisa perbaiki, gentengnya pecah. Loh, kamu ganti dengan genteng yang lain. Kan Habib tidak suruh cari genteng lain. Oh baik, kalau begitu cari genteng lain. Saya tanya, ini santri model Rusmin? Ini kerja atau kecerdasan? Nah, saya mau tanya, kalau saya mengatakan begini, perbaiki genteng. Berarti itu perintah sudah mencakup belum? Kalau tinggi, ya naik. Kalau nggak ada tangga, ya ambil tangga. Kalau ada genteng yang harus diganti, ya cari genteng. Nggak perlu saya sebutkan jalan rinci cukup tadi disebutkan perbaiki kita cukup tidak itu yang disebut al amru bise amrun ini perintah terhadap sesuatu mencakup perintah nah, itu juga merupakan sebagai perintah seluruh sarana yang bisa mewujudkan perintah itu dilaksanakan perintah untuk perbaiki genteng itu berarti juga perintah untuk cari tangga, untuk cari genteng, untuk naik, dan seterusnya. Kenapa? Karena tanpa tangga, tanpa genteng, tanpa naik, perintah tersebut tidak bisa dilaksanakan. Al-amru perintah terhadap sesuatu, berarti juga perintah terhadap seluruh pekerjaan yang bisa mewujudkan perintah itu dilaksanakan. Jelas? Dan nah, makanya al-amru kamu bertahan. Kalau diperintahkan, akimus sholat. Tegakkanlah sholat. Berarti perintah itu mencakup. Kau disuruh wudhu dulu, disuruh bersihkan dulu, bersihkan badanmu, bersihkan pakaianmu, bersihkan tempat sholatmu. Walaupun di ayat Allah nggak sebutkan, yaitu bersihkan dulu bajumu, bersihkan dulu tempatmu, bersihkan dulu badanmu, dan seterusnya. Apa perlu ayat Al-Quran Hei orang-orang yang beriman, datanglah kamu ke tempat air. Ah, dari sana ambil kayu. Ah, untuk kamu wudhu, wudhunya begini-begini. Tidak perlu sudah. Cukup dikatakan akimus sholat, tegakkanlah sholat. Berarti itu juga perintah terhadap semua perbuatan yang mewujudkan sholat tersebut. Berarti termasuk perintah untuk bersuci, termasuk perintah untuk menutup aurat, termasuk perintah untuk menghadap kiblat, termasuk perintah untuk membaca Fatihah, termasuk perintah di dalamnya yaitu untuk takbiratul ihram, termasuk perintah untuk ruku, untuk iktidal, untuk sujud, cukup dengan satu kalimat aqimus sholat. Kira-kira jelas tidak? Ini kaidah al-amru amrun amrun irihi. Baik, Silakan yang nomor lima. Al-Muhammad. Al-amru bi syai'in nahyun 'an ضده. Qala ta'ala wa qulu lin-nasi husna. Jadi di sini yang nomor lima Al-amru bi syai' nahyun 'an ضده. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya. Kita diperintah sholat, berarti dilarang meninggalkan sholat. Kita diperintah puasa, berarti dilarang meninggalkan puasa. Kita diperintah mengucapkan kata-kata yang baik, berarti dilarang mengucapkan kata-kata yang buruk. Makanya perintah terhadap sesuatu berarti larangan kebalikannya. Nah, jadi kalau Anda mencari cari dalil umpamanya apa dalil tidak boleh mengucapkan kata yang jelek? Anda cari nggak ketemu. Nggak usah repot-repot. Cari aja dalil perintah untuk mengucapkan yang baik. Karena perintah mengucapkan yang baik berarti melarang mengucapkan yang yang buruk. Nah itulah yang disebut al-amru bise nahyun an Nah, seperti di sini Allah perintahkan wa qulu nasi husna. Ucapkanlah kepada orang itu kata-kata yang baik. Berarti Allah larang kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Kira-kira jelas tidak? Yang keenam, silakan. إذا فعل المأمور به على وجهه يخرج المأمور عن وحدة الأمر فإذا أدم الشخص الماء فتيمم فصل خرج عن وحدة الأمر فلا قضاء عليه إذا وجد الماء. ini penting. yang keenam ada kaidah lagi ini masih menyangkut soal perintah idza ilal makmur bihi ala wajhihi perhatikan ala wajhihi jika perbuatan yang diperintah sudah dikerjakan idza fu'ila jika sudah dilaksanakan al makmur bihi perbuatan yang diperintahkan ala wajhihi sesuai dengan aturannya artinya lengkap rukunnya lengkap syaratnya ala wajhihi sesuai dengan aturan maka yahrujul makmuru an uqdatil amri maka orang yang diperintahkan sudah keluar dari ikatan perintah artinya sudah tunai kewajibannya sekali lagi kalau perbuatan yang diperintahkan sudah dilakukan sesuai aturan, maka orang yang melakukannya sudah bebas dari ikatan perintah. Orang melaksanakan sholat sesuai syarat dan rukun. Begitu dia salam dari sholat, berarti kewajibannya selesai. Kalau kewajibannya selesai, berarti dia tidak perlu untuk mengulangi lagi. Nah, mari kita lihat. Seseorang mau sholat nyari air nggak dapat. Nyari air ke sana kemari dia sudah berusaha dalam jarak tertentu tidak dapat. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, bolehkah dia tajam? Kalau tidak ada air, tajam. Dia tayamum. Habis dia tayamum, dia sholat. Selesai salam, berarti selesai dah tugas sholat. Selesai. Sesuai aturan tidak? Sesuai. Kalau tidak ada air, yang sudah selesai. Begitu selesai salam, ketemu air. Waktu masih ada. Apakah wajib diulangi salatnya? Baca kaidah ini. Jika suatu kewajiban yang diperintahkan sudah dilaksanakan sesuai aturan, maka orang tersebut sudah lepas dari daripada kewajiban. Nah, saya tanya, tadi ke sholat, sholatnya tadi udah sesuai apa belum? Sudah. Berarti udah bebas belum? Bebas. Berarti perlu diulangi lagi tidak? jadi kalau udah selesai, nggak perlu diulangi. Nah, ini perlu kita ketahui. Nah, baik. Jadi di sini itulah beberapa kaidah amal yang perlu kita ketahui. Baik, sampai di sini ada pertanyaan soal usul ini. Silakan Saul Abu Bakar. Abu Bakar. Untuk masalah terakhir, apabila dikerjakan maka boleh kebebasan. Seandainya kita sholat, terus selesai baru nyadar kalau di sekitar tempat itu ada ibaratkanlah kotoran cicak terguming banget kotoran cicak termasuk yang makfu ya iya. jadi kalau memang selesai sholat kita ketahui ada najis yang melekat di badan kita atau tempat sholat kita, pendapat yang terkuat wajib diulangi sholatnya. Karena berarti waktu dia sholat tidak memenuhi syarat. Walaupun saat itu dia tidak berdosa karena dia tidak tidak tahu. Kalau dia tidak tahu seterusnya sampai dia meninggal, tak sholat. Karena sampai seterusnya dia tidak tidak tahu. Walaupun di situ ada kotoran, ada bekas najis, dia tidak pernah tahu. Dia sholat, sholat sah. Justru yang tidak sah karena dia dia tahu. Kalau dia tahu, dia wajib ulangi. Itu pendapat yang terkuat. Karena berarti dia belum lepas dari kewajiban. Tarik. Saung Abu Bakar mendadak. Saung Sayyidina Umar. Silakan. Ya, jawab saja. kan di dalam mendaya dan berkuasa berjelas di ayo ya ayo jenazah ya ayo jenazah ya ayo Uttiba. Nah, itu mana Jangan terburu-buru berdaya. Saya satu Tapi di dalam al 178 ada yang berbunyi gak ya, kutiba itu. Ya ayolah dinamanu kutiba alaihimul kitab sufil qatlan. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, di sini sama-sama menggunakan kutiba. Yang kutiba untuk sanksiam, ya umat Islam menjalankan dengan uh, eh, saya Nah yang apa ini kan kita belum ya, artinya belum menjalankan. Nah ini tanggung jawab uh, eh, beriman atau pemerintah yang berkuasa. yang pertama. Yang kedua, bersangkutan dengan kuasa kita Jadi di dalam uh, perjalanan atau kapal itu kan ada rukshok Nah, katakan ada seorang suara dua seorang istri itu perjalanan kapal sehingga bisa lakukan perbaikan untuk berbuka kita Nah, setelah dia berbuka, kemudian pada hari itu setelah dia melakukan hubungan suami istri. Nah, bagaimana ini untuk dibuat? Sedangkan kan kalau dalam puasa, ah, kita kena apa? Ah, ya, baik. Yang kedua kita belum masuk ke sana. Itu kalau yang kedua kita bicara soal rukhsah. Nah, kita belum sampai bab rukhsah. Saya tunda, tidak saya jawab dulu. Betul, yang pertama, kalau kita bicara soal kutiba, kutiba itu menunjukkan wajib. Kutiba alaikum siyam, kutiba alaikum kitab, kutiba alaikum kisos. Berarti pelaksanaan puasa, pelaksanaan kisos, pelaksanaan jihad, semua wajib karena memang diwajibkan oleh Allah. Nah sekarang kalau pelaksanaan puasa di Indonesia, umat Islam rame-rame melaksanakan. Alhamdulillah berarti kewajiban ditegakkan. Nah sekarang persoalan kisos di Indonesia belum dilaksanakan. Maka ini menjadi kewajiban kita untuk terus berjuang. Nah, bagaimana kisos bisa tegak berdiri diperlakukan di Indonesia. Jadi kalau ditanya ini kewajiban siapa? Ya kewajiban kita semua. Jadi jangan hanya kita menyerahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah pemerintahnya terus-menerus tidak mau menerapkan, apa kita duduk berpangku tangan? Tidak, kita mesti berjuang. Dengan cara yang kita mampu, supaya kisos itu besok atau lusa bisa diberlakukan di Indonesia. Itu yang yang yang yang perlu kita kita ingatkan. Jadi, nah tapi memang keluarga yang paling wajib, yang paling wajib yang punya kuasa, yang paling wajib yang punya wewenang dalam hal ini adalah pemerintah yang berdosa mereka tidak menerapkan hukum kisos berdosa. Nah, tapi saya ingatkan, ya, jangan juga kita mudah mengkafirkan pemerintah. Oh, pemerintah tidak menerapkan hukum kisos berarti ini pemerintah musyrik, iblis, setan, togut, jangan, nggak boleh. Karena pengkafiran itu masalah yang sangat berat. Nanti akan kita bahas pada pesantren kita ini di beberapa waktu yang akan datang. Nah, tapi kalau dosa pasti Orang tidak mau menerapkan hukum Allah pasti dosa. Nggak ada kata lain. Berdosa kalau mereka tidak mau menerapkan hukum Allah. Nah karena itu kewajiban puasa dengan menggunakan kutiba, kewajiban kisos juga menggunakan kutiba, kewajiban jihad juga menggunakan kutiba, semua sama-sama wajib. Nah kalau puasa kita laksanakan dengan dengan gegap gempita, menyambut puasa dengan penuh kegembiraan, kita laksanakan puasa dengan penuh yaitu keaktifan kegiatan alhamdulillah itu wajib kita syukuri nah sementara pelaksanaan kisos dan jihad yang masih terbengkalai eh, terbengkalai harus kita perbaiki karena perintahnya sama kutiba nah, itu yang yang boleh kita jawab nah ada pun yang kedua tunggu sebentar sampai di rusok karena dikit lagi nanti kita masuk ke rusok baik saum Sayyidina Uthman Coba ininya di, di, opor, Coba, coba tolong dong. Tolong di, di diserahkan ke depan sini. Nah. Ya. Kalau nggak yang dia, dia itu dilaksanakan sholat. Setelah sholat, tiba-tiba dapat air. Apakah masih boleh kita mengulangi sunatnya? Bagus. Nah, satu pertanyaan yang sangat bagus. Karena ini terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang sahabat di tengah perjalanan tidak dapat air. Kemudian keduanya tayamum setelah keduanya tayamum, keduanya sholat. Setelah selesai sholat, dia lanjutkan perjalanan. Waktu masih belum habis, mereka mendapatkan air. Sahabat yang satu mengulangi sholat. Sahabat yang lain tidak mengulangi sholat. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat sedikit di antara kedua sahabat. Yang satu merasa uh, lebih benar pendapatnya daripada yang lain. Jadi yang satu bilang nggak perlu kita ulangi, kita udah sholat tadi. Yang satu bilang tadi kan sholatnya belum sempurna karena belum pakai air. Nah, lalu keduanya datang kepada Nabi Ali salatu sholat. Begitu sudah sampai Madinah, mereka datang ke Nabi, mereka tanya kepada Nabi tentang peristiwa tersebut. Akhirnya apa yang Nabi katakan? Nabi katakan kepada yang tidak mengulangi sholat, kot asap tersunnah engkau sudah tepat melakukan sesuai sunnah. Maksudnya sesuai ajaran Nabi. Bagi mereka yang mengulangi kata Nabi, palaka ajaran. Sedangkan engkau dapat dua pahala. Nah, artinya, boleh kita ulangi. Kalau tadi yang saya bicara bukan soal boleh tidak boleh. Yang saya bicara wajib atau tidak wajib. Nah, diulangi tidak wajib. Tapi kalau mengulangi boleh tidak? Seperti sholat iadah pada waktu hari Jumat kalau orang sholat Jumat, jamaahnya kurang dari 40 dalam mazhab Imam Syafi'i. Selesai sholat Jumat, dianjurkan untuk sholat iadah. Nah, sholat iadah ini apakah wajib atau tidak? Nah, ini kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Mau diulang boleh, enggak juga boleh. Nah, jadi sekali lagi bagi mereka yang mau mengulangi sholat, setelah ketemu air, maka dia dapat dua pahala. Artinya dua pahala, Ya, jadi dapat tambahan, tidak ada larangan untuk mengulangi. Jelas? Baik, saya Dina Usman silakan Haji Amri. Ya. Sayyidina Usman masih ada satu lagi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, masih tentang sholat tadi. Uh, kebetulan kan kemarin mendung kita uh, tuh niatnya salah Soalnya semestinya jujur, kita dengannya asar. Ini bersamaan. Kemarin mendung. Ketika kita sadarnya, kok dalam santai yang lain ada sholat sunnah. Berarti ini bukan asar. Masya Allah. Terus jadi ubah nih yang pertama saya sampaikan ini. Anak salahnya. Eh, kira-kira sholatnya sahkah atau perlu anak harus ganti lagi? Iya jawabnya silakan buka pada buku ini. Silakan buka pada buku ini. Ada kaidah yang sangat menarik untuk jadi pegangan. Cuma ini pertanyaannya memang sudah lompat ke kelas 12. Baik, eh, saya tunjukkan dulu, tidak apa-apa. Ini satu pertanyaan karena memang nanti saya tidak bahas ke situ. Jadi dalam program pesantren Ramadan ini kita nggak bahas ke situ. Makanya saya tidak tunda. Mesti dijawab. Kalau rukhsah tadi itu termasuk yang akan kita bahas. Nah, nah di sini bisa dilihat sebentar halaman nah Nah, halaman 22. halaman 22 Al-Qaidah Tsaniyah, kaidah yang kedua. Bacaannya ma yustaratu fihi tahyinu wal khotru fihi mubtil. Artinya apa-apa yang disyaratkan tahyin Tahyin itu menyebut eh, Tahyin menentukan. Nah, kalau takin itu disyaratkan dalam suatu ibadah, fal fihi, maka kalau orang sampai salah Mubtil membatalkan. Nah, contohnya yang pertama mari lihat. Al khatau fi salati dhuhri ila al asri. Al aqsu. Kalau shalat dhuhr nawiyan al asr lam yasih. Jadi di sini dikatakan kalau orang salah, kalau sholat dhuhr, kalau orang sholat dhuhr nawiyan al asr tapi niatnya asar, lam yasih. Tidak jadi jawabnya udah ada. Jawabnya sudah sudah ada. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu? Selama dia tidak tahu masih sah. Begitu dia tahu, wajib dia protes. Karena kadang nggak tahu itu nikmat ya soal. Jadi kalau sampai mati kita nggak tahu, ya sudah sholat sah orang nggak tahu. Tapi begitu dia tahu dia ingat, oh kalau gitu nggak sah. Kemarin saya sholat begitu, wajib di oh, oh tanpa dosa, tanpa beban dosa. Nah, jadi sekali lagi, jadi jawabnya ada di sini halaman 22. Mayus tarfi istahinu fakotun fihi mubtir. Itu termasuk kaidah tinggi, usul tinggi juga. Baik, yang belakang silakan. Coba kenapa nggak nyala? Di on kan full. Itu bunyi sudah ada. Cek lagi paling ujung atau ke tengah ini. Pelan-pelan. Nah, ini memang nggak boleh dimati-matiin ini. Ya sudah, kan semuanya. harus dok berarti posisinya di ini kan yang beda itu posisi berarti posisi antena nggak diangkat lagi diangkat dicari posisinya ya kalau perihal kodok, di dalam Quran ada kodok dengan berbagai kriteria yang banyak. Juga sholat tadi lebih menyebutkan. Nah, ketika suatu amal perintah tidak dilaksanakan, nah ini di sini e, kaidah kodoknya itu mana gitu ya? kaidah usul. Ya. Terima kasih. bagus. Siap. Ya. Sudah? Baik. Nah, jadi kita perhatikan dalam buku ini kaidah yang dipakai al-qada'u bi amrin jadid Qolsok itu harus ada perintah baru. Tapi kalau makhab syafi'i yang muktabar, al-qadha'u bil amril awal. Qadha itu sudah masuk dalam perintah yang awal. Jadi tidak perlu perintah baru. Nah, karena saya tekankan, dua-duanya ada dalam makhab syafi'i. Tapi yang muktabar, al-qadha'u bil amril awal. Sedangkan dalam buku ini, al-qadha'u diambil jadi. Jadi kita perbaiki. Saya ambil yang muktabah. Jadi walaupun kita baca satu kitab, tidak mesti seluruh isi kitab itu kita ambil, belum tentu. Kadang-kadang ada beberapa hal dalam kitab tersebut yang perlu kita koreksi dan kita tidak terima karena tidak sesuai dengan yang muktabah. Jadi itu kaidahnya dulu. Al-qadau bil amr al-awwal. Kordo itu ikut perintah yang pertama. Jadi kalau sudah dikatakan akibat sholat, dirikanlah sholat. Selama dia belum sholat, dia belum lepas dari kewajiban. Itu al-qadha bin amr awal. Jadi kata akibat sholat itu menyangkut adaan, menyangkut kodoan, perintahnya masuk ke sana semua. Karena tadi kan kita sudah pelajari kaidahnya. Selama dia belum lepas dari kewajiban, dia sudah bebas belum? Belum. Kapan dia bebas dari kewajiban? Kalau kewajiban sudah dilaksanakan sesuai aturan yang sudah dilaksanakan, baru dia bebas. Belum dilaksanakan, dia belum terbebas dari kewajiban. Itu yang pertama. Soal kaidah. Sekarang soal dalil. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha hina dakarha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa dari suatu sholat, maka wajib dia laksanakan sholat tersebut ketika dia ingat. Tidur, ketinggalan sholat. Bangun, wajib dia sholat. Lupa dari suatu sholat. Begitu dia ingat, wajib dia tegakkan sholat yang dia lupa walaupun waktunya sudah keluar. Sepakat semua ulama dari madhab apapun bahwa orang yang lupa sholat atau ketiduran dari sholat wajib untuk sholatnya. Semua madhab sepakat. Muncul pertanyaan. Lalu bagaimana yang sengaja meninggalkan sholat? Sebab dalam hadis nggak ada kata-kata sengaja yang ada kalau ketiduran atau lupa. Ketiduran atau lupa, semua hak semata. wajib kodok. Tapi bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Nah di sini dari kalangan pengikut Ibn Taymiyah itu mengambil kaidah yang tadi al kodok bi amrin jadi kodok harus ada perintah baru Nah perintah mengkodok bagi yang meninggalkan dengan sengaja tidak ada. Yang ada perintah kodok bagi yang ketiduran atau kelupa, kelupaan. Karena tidak ada perintahnya maka tidak ada kodok. Maka itu dari kalangan kelompok pengikut Ibn Taimiyah sangat kita hormati pendapat tersebut karena itu pendapat bukan asal-asalan tapi memang punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan mereka katakan tidak ada kodok yang wajib adalah taubat untuk menghapus dosanya. Kodok tidak ada. Itu menurut Ibn Taymiyah dan pengikutnya atau ulama yang sepakat dengannya. Tapi kalau dalam masyarakat Syafi'i beda. Kalau dalam masyarakat Syafi'i, dalam konteks ini menggunakan mafhum muwafaqah. Apa itu mafhum muwafaqah? Memahami yang tersirat sejalan dengan yang tersurat memahami yang tersirat sejalan dengan yang tersurat. Jadi begini konteksnya. Kalau yang ketiduran saja, kalau yang kelupaan saja, yang tidak sengaja diberi sanksi hukum kodok, bagaimana yang sengaja? Lebih wajib dia untuk mengkodok. Itu namanya makhluk muafakoh. Saya kasih contoh makhluk muafakoh. Dalam konteks usul tinggi ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah memahami yang tersirat kebalikan dari yang tersurat. Kalau mafhum muwafaqah memahami yang tersirat sejalan dengan yang tersurat. Contoh, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Fala takul lahuma Jangan sekali-kali kau mengatakan uff. Ah, kepada kedua orang tuamu. Ini yang Allah larang, jangan mengucapkan ah. Nah sekarang muncul pertanyaan. Lalu bagaimana kalau nendang orang tua? Kalau kita pakai makum apa? enggak apa-apa. Boleh nendang orang tua. Loh, kok bisa boleh? Karena yang dilarang ah. Berarti selain ah, boleh. Itu namanya makhluk mukhalafah. Memahami yang tersirat, kebalikan dari yang tersurat. Tapi kalau kita pakai makum muwafaqah, tidak begitu. Mengucapkan ah saja tidak boleh, apalagi rendah. Lebih berat. Kalau mengucapkan ah saja haram, maka menendang jauh lebih keras haramnya. Itu namanya makrum muwafaqah. Jadi makum muafakat maupun makum mukhalafah ini kedua-duanya konsep kias. Makum muafakat itulah yang sering disebut kia aulawi. Ini dalil madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau yang ketiduran saja, kan gak sengaja. Yang kelupaan saja, kan gak sengaja. Dikasih sanksi. Dikasih sanksi, wajib kodok. Mesti bayar dia utangnya. Nah kira-kira yang sengaja bagaimana? lebih wajib. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib kodok. Lalu apakah kodoknya menghapus dosanya? Tidak. Dosanya hanya bisa dihapus dengan taubat. Lalu kodoknya, kodoknya bayar utang. Bukan urusan urusan apa dosanya itu hilang. Dosanya cuma dihilang dengan taubat cuman utangnya tetap dibayar. Saya kasih contoh begini. Saya punya utang sama Habib Idrus. 500 ribu rupiah. Saya janji tanggal 1 bulan depan saya bayar. Akhirnya hampir 5 tahun saya nggak bayar. Dosa ya? Dosa. dan nah, setelah 5 tahun saya menyadari saya ganti ke Habib Idrus 500. Utang selesai. Tapi apa dosa udah selesai? Belum. Tergantung Habibus mau maafin atau enggak. Kalau Habibus terus bilang, ya pembayaran hutangnya saya terima, dosa saya enggak maafin, mau bilang Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Walaupun saya sudah bayar utang, saya tetap wajib minta maaf. Yang menghapus dosanya, maaf dari Habib Idrus. Bukan bayar hutangnya Bayar hutangnya itu kewajiban yang dia mesti laksanakan mau dimaafkan, tidak mau dimaafkan, dia tetap wajib bayar utang. Begitu juga meninggalkan sholat dalam sengaja. Wajib dia bayar itu utang sholatnya. Soal dimaafkan atau tidak dimaafkan, ya mohon ampun kepada Allah. Istighfar, taubat. Nah, jadi kita nggak menolak pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan dosa meninggalkan sholat hanya bisa dihapus dengan taubat. Betul. Maka ini juga punya pendapat begitu. Persoalannya bukan itu. Ini persoalannya kewajiban. Ini sholatnya belum dilaksanakan. Jadi utang kepada Allah. Lah kok bisa bebas? Nah, jadi sekali lagi, kaidah yang digunakan oleh Mazhab Imam Syafi'i dalam konteks ini jauh lebih kuat. Nah, maka itu dalam Mazhab Imam Syafi'i meninggalkan sholat dengan sengaja wajib dikobok. Tapi ingat, kalau Anda ketemu dan saudara-saudara muslim kita yang punya pendapat tidak wajib kodok, kita tahu. Dia ikut pendapat Ibn Taymiyah dan ulama-ulama yang sepakat dengan Ibn Taymiyah wajib kita hormati. Wajib kita hargai. Karena ini persoalan guru yang kita mesti tenggang rasa. Lapang dada nggak boleh kita merasa paling benar sendiri. Saya rasa jelas. Baik, tahun Sayyidina Oh, Utsman masih ada. Utsman masih ada Luar biasa. Eh, Al-Afilah Khazirah. <laughs> Silakan. Ayo, Hamzah. Mana ininya pengeras mic-nya? Silakan. Silakan. Ya dicari di radarnya di pusat uh, cari sinyal cari sinyalnya jangan pakai jangan begini ya langsung aja ini masih eh, uh, masalah membayar kodok salat yang kita tinggalkan apakah mesti sesuai dengan waktu salat yang kita tinggalkan apa boleh di uh, waktu salat yang lain misalkan apakah dohor harus dohor lagi apa subuh dohor lagi apa boleh misalkan mau pada sholat zuhur di waktu asar atau di waktu yang lain terima kasih bagus pertanyaannya kodok sholat tidak punya batasan waktu kodok jadi kalau anda punya utang sholat zuhur asar, maghrib, isya, subuh, mau dikodok di waktu yang manapun boleh. Jadi kodok tidak punya batasan waktu. Prinsip kodok lebih cepat, lebih baik. Itu prinsip kotor. Lebih cepat, lebih baik. Nah, tapi kalau kotornya utangnya udah kebanyakan. Umpamanya dari mulai dia balik, umur 15 tahun, 30 tahun dia nggak sholat. 45 tahun baru sadar, baru sholat. Itu dalam konteks masyarakat Imam Syafi'i tetap wajib kotor. Nah sekarang bagaimana untuk sholat yang 20 tahun? Nah disinilah banyak ulama mengajarkan dan menganjurkan bagi orang yang kebanyakan punya utang kodok tadi supaya setiap sholat diulangi. Habis sholat duhur sekali, dia sholat lagi duhur tiga kali, dua kali umpamanya. setiap habis sholat asar, dia ulangi lagi sholat asar dua kali atau tiga kali umpamanya. Nah, kalau anda setiap hari sholat duhur dua kali, Begitu satu tahun, berarti terbayar nggak satu tahun kobor? Kalau Anda sholat zuhur tiga kali, begitu satu tahun, berapa tahun kobor yang terbayar? Dua tahun. Kalau Anda sholat zuhur empat kali, selama satu tahun, setelah satu tahun, berapa tahun hutang kodok terbayar? Tiga tahun. Itu cara untuk meringankan yang bersangkutan, jangan sampai keberatan. Tapi sungguh pun begitu, saya mengingatkan kepada jamaah yang hadir, jangan juga kita eh, apa namanya ada orang mau tobat, eh, kita bobok sama Allah. Nah, dia baru mau tobat nih, baru mau sholat, wah, gue syukur syukur, dua puluh tahun, gue berusaha masuk neraka, udah pada lu. Akhirnya besok tidak jadi tobat. Gue pikir gue baru 15 tahun, jangan jangan kita mesti arif dan bijak. Kalau dia baru tobat, jangan ceritanya kodoknya dulu. Bikin dia doyan sholat dulu. Nah karena dia udah asik sama sholat. Dia merasa sholat itu bukan beban lagi. Udah asik sama sholat. Baru anjurin. minta sholat duhur dua kali dia tiap hari. Buat bayar utang-utangnya dulu. Nah kalau begitu dia udah asik. Anjurin lagi. Kalau bisa ditambah jadi tiga kali. Nah, mesti seperti itu. Makanya kan Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira yang memberi semangat kepada orang. Jangan kasih berita yang bikin dia takut. Karena seperti ada orang kafir memasuk Islam, belum masuk Islam sudah bilang belum masuk Islam habis syahadat bersunat. Jadi dia masuk Islam. Nah belum apa-apa diomongin ini sunat sudah masuk Islam dulu. Siap dia kenal Islam. Kalau dia udah kenal Islam, nanti soal sunatnya, saudara, kita jelasin apa manfaat sunat. Bagaimana orang kalau menjadi sunat? Oh, penyakitnya ini, ini, ini, ini, ini, ini. Oh, manfaatnya ini. Insya Allah kalau kita jelaskan itu, dia yang minta disunat. Karena sekarang ini di Amerika, di Australia, banyak anak laki-laki disunat, walaupun bukan muslim. Karena mereka tahu manfaat sunat hitam bagi anak laki-laki itu luar biasa. Nah, jadi sekali lagi, jadi harus ada konsep dakwah yang arif dan bijak dalam persoalan seperti itu. Saul Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali itu Sayyidina Utsman. Ali dulu. Sayyidina Ali menunggu ini. Silakan. Mana ini suara tadi? Oh sudah. Oh di sini. Iya. Silakan. Terus, ya. Nah, masih terkait kodok badan. Kalau misalnya uh, seseorang ini sekian tahun eh, nggak uh, sholat, dia dia masih punya hutang, apakah uh, dia wajib bayar kodok hutang sholatnya dulu? Apakah dia boleh sholat sunat? Ya. Apa, apa dia uh, harus bayar hutangnya dulu? Ibadah sholat yang wajib dan yang sunnah adalah ibadatun mustaqillah. Ibadat yang berdiri sendiri-sendiri. Artinya, kalau dia melaksanakan sholat sunnah, tidak ada larangan. Karena itu ibadah yang berdiri sendiri. Dia melaksanakan sholat sunnah, dia dapat ganjaran sunnahnya. Dia melaksanakan kodok, dia dapat ganjaran kodoknya. Jadi jangan ditumpang tindih. Jangan ada anggapan tuh oh, kalau kodoknya belum selesai nggak boleh sunnah. nggak begitu juga. Nah, sebab dengan dalil kita lihat di sini uh, Allah dengan tegas menyatakan memajak mitqala dzarratin khairan yara wa mayakman mitqala Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi ganjaran dan nanti di akhirat dia akan dapatkan, dia akan lihat apa amal dia, sekecil apapun. Nah itu kan kalau dikatakan darah itu kan sebiji atom, Kecil sekali. Ah, dan di sini nggak disebutkan apa itu wajib, apa itu sunnah. Pokoknya amal baik apapun yang kita lakukan tetap baik, membuahkan pahala. Amal jahat apapun yang kita lakukan tetap jahat dan dia membuahkan dosa. Maka itu dalam mazhab Imam Syafi'i eh, tertolak pendapat yang mengatakan kadang-kadang orang suka begini. Ah percuma kau nggak pakai jilbab, semua ibadahmu ditolak. Kadang-kadang ada orang mengatakan begitu kepada perempuan yang tidak pakai jilbab. Buat apa kau sholat? Buat apa kau ibadah kalau kau tidak pakai jilbab? Selama kau tidak pakai jilbab, sholatmu tidak sah. Tidak betul. Dia tidak pakai jilbab, dia dosa. Ada ganjaran dosanya. Dia sholat, dia pahala. Ada ganjaran pahalanya. Nah jadi mesti dipisah. Masing-masing berdiri sendiri. Nah jangan gara-gara satu dosa kita bilang semua ibadah bakal kecuali murtad. Nah, kalau murtad habitat amaluhu. Kalau orang murtad batal semua dia punya amal. Tapi selain murtad enggak. Nah, oh ada satu pelacur. Dia berdosa besar jadi pelacur. Tapi pada saat waktu sholat dia sholat. Ya sholatnya tetap kewajiban dia. Apakah dengan berarti dia jadi pelacur kewajiban gugur? Enggak dong. Saya mau tanya, pelacur wajib sholat tidak? Walaupun dia pelacur, wajib dia sholat. Kalau udah dia melacur, dia nggak sholat, dosa zina juga, dosa meninggalkan sholat juga. Tapi kalau dia melacur, dia dosa besar. Tapi dia sholat, sholatnya dilaksanakan kewajiban. Nah begitu jangan kita gabung, jangan ah kau pelacur, kau cuma kau punya amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Tunggu dulu, soal diterima dan diterima itu urusan Allah. Soal kewajiban tidak gugur. Makanya ada hal yang menarik. Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu contoh yang mungkin menurut akal kita nggak mungkin. Waktu beliau cerita Amar Makruf Nahi Munkar di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa beliau bilang? Amar Nahi Munkar, Amar Makruf Nahi Munkar kewajiban setiap muslim. Walaupun dia seorang pendosa. Andai kata ada satu lelaki lagi menzinai seorang perempuan. Dia lakukan dosa besar. Nahi mungkarnya tidak gugur. Si perempuan waktu dizinahi buka aurat. Tetap dia wajib minta itu perempuan tutup auratmu. Padahal lagi dizinahi. Ini kan sesuatu yang kelihatannya sulit digambarkan oleh akal. Tapi kenapa Imam Ghazali mengatakan sedemikian rupa? Untuk menunjukkan zinahnya dosa. Nahi mungkarnya tetap wajib. Makanya nah, dalam kitab isya Imam Ghazali mengatakan, nggak bisa kita larang orang mabok, tapi mau nahi munkar. Nggak punya hak kita larang, walaupun dia suka menenggak minuman keras. Tetap wajib nggak dia untuk mengingkari minuman keras. Jadi kalau ada orang suka mabok, sekali waktu lagi sadar mau ikut nahi munkar, obrak kafir tempat minuman keras. Ya sama kewajiban dia. Soal minumnya dia dosa, soal nutup tempat minuman kerasnya dia wah, wajib. Jadi jangan dikatakan kalau orang udah suka mabok, maka gugur kewajiban nahi munkar. Siapa bilang? Enggak ada kewajiban gugur dengan maksiat, sudah. Tidak ada kewajiban gugur dengan maksiat. Jangan salah jelasin. Jadi masing-masing ibadah ibadatun mustaqilatun. Masing-masing ibadah yang berdiri sendiri. Jadi maksiat berdiri sendiri, ibadah berdiri sendiri. Satu sama lainnya masing-masing punya ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahun Sayyidina Ali masih ada? Sayyidina Ali. Baik. Kok tulisannya ini Sayyidina Ali? silahkan Ada di sini. Oh iya silahkan boleh di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau kita bisa di awal tapi kita mau akhir, itu bukannya Jadi soal keutamaan tidak ada perbedaan di awal waktu. Tapi kalau orang sholat di akhir waktu, selama masih ada di dalam waktu, tidak bisa dia dikatakan melalaikan sholat. Tapi kalau dikatakan dia melalaikan fadilah yang besar, ya. Dia melalaikan ganjaran yang berlipat, ya. Tapi dia melalaikan sholat, tidak bisa. Dia melaksanakan kewajiban dalam waktunya. Tapi kalau pahalanya lebih kecil, nah itulah makanya sering disebut mengakhirkan sholat makruh. Nah, makruhnya apa? Karena kita meninggalkan fadilah yang lebih besar. Yang kedua, mengakhirkan sholat beresiko. Waktunya cepat habis. Nah, dia akhirin, akhirin, atau waktunya habis. Nah, karena itu makruh. Tapi jangan kita katakan haram. Yang haram kalau tidak keluar waktu. Nah, Ayo, eh, ada orang rajin sholatnya. Sebelum waktu sholat, dia sholat. Bagaimana? Saking rajinnya sah tidak? Walaupun dia rajin sholat, tetap harus dalam waktu. Jadi memang di awal waktu jauh lebih up, afdol. Kecuali, ada kecuali. Kalau ada pertanyaan mana lebih afdol? Sholat di awal waktu dengan di akhir waktu. Tentu di awal waktu lebih afdol. Tapi ada pengecualian. Kecuali pada saat di awal waktu, kita dalam kondisi yang tidak optimal untuk sholat. Umpama warna, burah, lelah. Maka Nabi anjurkan ademin dulu, baru sholat. Supaya kita bisa mendapatkan sholat yang lebih khusyuk. Makanya dalam satu hadis Sahih Bukhari, Nabi mengingatkan, jika bersamaan datang waktu asya dan waktu isya, asya itu waktu makan malam. Maka Nabi mengatakan, Qasimil asya dahulukan makan malamnya. Makan malam dulu, baru sholat isya. Kenapa? Karena kalau kita makan mikirin sholat, bagus. Tapi kalau sholat mikirin makan, jadi masalah. Nah kalau dia sholat dulu baru makan, kan sholatnya jadi mikirin makan. Tapi kalau dia makan dulu baru sholat, nah insya Allah yaitu makannya yang dia mikirin sholat. Kecuali kalau waktu sholatnya sempit. Seperti maghrib, maghrib kan sempit. Nah kalau kita buka puasa harus buka dulu umpamanya buka makan. Nah, kita akhirkan dari beresiko nggak waktu habis dari beresiko. Nah, karena itu kalau sholat maghrib karena waktunya sempit, sholat isya kan waktunya luas. Makanya Nabi katakan makan malam diutamakan daripada sholat isya kalau waktunya berbarengan. Saya rasa bilang gitu, baik tahu tidak Hasan tidak ada. Syam silakan bertanya. Ya, jadi lagi ya, jadi yang namanya murtad habitat amal makanya hati-hati dengan murtad begitu dia murtad semua amalnya batal lalu dia tobat dia istighfar dia kembali kepada Allah nah maka itu hanya tinggal menunggu rahmat Allah Allah Allah kasih rahmat amalnya bisa dikembalikan Allah nggak kasih rahmatnya sebagai teguran buat dirinya dia mesti memulai kembali jalan hidupnya. Makanya hati-hati dengan riddah, dengan dosa murtad. Itu satu. Kedua, sebagai tambahan dari pertanyaan ini, orang murtad itu kewajibannya tidak gugur. Jadi kalau dia murtad 10 tahun umpamanya, kemudian masuk Islam lagi, maka sholatnya 10 tahun wajib dikodok. Zakatnya 10 tahun wajib dikodok Ramadan 10 tahun wajib dikodok. Jadi tidak ada dispensasi kalau orang murtad. Oh 10 tahun murtad, 10 tahun dia udah tinggalkan, sudah selesai. Dari nol lagi kan. Dia mesti kodok semua selama murtadnya. Beda dengan orang kafir asli. Kalau dari kecilnya kafir, memang tidak pernah Islam. Begitu dia masuk Islam, apa kata Nabi? Al-Islamu ya tubuh madallah. Islam menghapus seluruh dosanya di masa lalu luar biasa. Masuk Islam, dosa di masa lalu dihapus oleh Allah. Murtad, pahala sebelumnya dihapus juga oleh Allah. Nah, tapi kalau orang murtad masuk Islam, nggak berlaku tadi dosa dihapus saudara. Itu tergantung rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah kasih dia kekuatan iman takwa, nah, makin meningkat imannya, Allah kasih rahmat, Allah bisa berikan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah Allah. Nah, itulah pelajaran kita. Oh masih ada yang tanpa tahu selalu saya lupa. Silakan. ada orang tanya pada saat itu tentang masalah boleh nggak sholat Jumat selain di masjid saya perkantoran. Maling pada saat itu menjabarkan berbagai sisi pendapat yang dikatakan boleh dikiaskan dengan alasan tertentu tentu seperti Imam Syafi'i wajib bahasa Arab dengan Imam Nawawi boleh bahasa sendiri. Nah begitu juga orang sholat Jumat selain di masjid itu boleh dan tidak mutlak untuk di kondok dengan sholat zuhur lagi. Kalau nggak salah itu, tapi anda ya. di sini lupa hadis. Ada di Saudi Arabia. Ya. Jadi dalam kolkotin maka Syafi'i keempat pun sudah boleh sholat Jumat dalam yang kedua. Kalau keempat pun sudah boleh sholat Jumat, sholat Jumat berarti kita lebih dari empat lebih boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, soal sholat tiada, sholat tiada itu tidak wajib. Tidak ada yang mewajibkan tiada. Tiada itu hukumnya sunnah untuk menyempurnakan kalau ada kekhawatiran sholat Jumat kita kurang sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan ibadah boleh. Apalagi dalam kol jadi uh, eh, yang menyebutkan jumlah harus 40, apalagi kalau jumlahnya sudah lebih dari 40. Nah, jadi lebih tidak dianjurkan untuk ibadat. Tapi kalau jumlahnya masih kurang dari 40, kalau khutbahnya masih tidak menggunakan bahasa Arab. Kalau apa namanya tata cara Jumatnya ada hal-hal yang mengganjal fisik. Dalam yang kita mungkin kita merasa tadi apa ada uh, apa syarat yang kurang dalam khutbah atau bagaimana atau adab yang tidak dibawa maka dianjurkan untuk melakukan sholat di adab tapi ingat di adab itu nggak wajib di adab itu hukumnya sunnah nah jadi betul apa yang dikatakan oleh beliau Berdasarkan itu, maka mau di kantor, mau di mana saja, boleh saja orang melakukan sholat. Tapi ada pendapat yang mutasyadid. Nah, yang mutasyadid itu 40 orang harus musta'utin bukan mungkin. musta'utin musta'utin artinya memang dia penduduk tinggal di situ. Nah, bukan yang datang terus pulang, enggak. Nah, kalau yang datang walaupun dia mungkin di situ dua bulan, tapi kan dia bukan mustautin. Mustautin dengan mungkin beda. Kalau mukim itu, ya dia tinggal di situ lebih dari tiga hari dan seterusnya sudah disebut mukim. Tapi kalau mustautin, penduduk setempat. Orang ya bukan asli. Kalau orang udah pindah ke situ, berarti mustautin juga. Artinya penduduk tetap. Nah, itu mustautin. Jadi ada yang mutasyadid dalam sana. Jadi harus mustautin. puluh orang. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana di kantor? Kan nggak ada mustautin di kantor. Apalagi di pabrik-pabrik Nah makanya sebagian yang ikut pendapat ini mereka bilang nggak sah sholat Jumat di pabrik, sholat Jumat di kantor-kantor apa yang yang tidak ada mustautin. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan sah. Sampai sebatas ini, Anda lebih condong kepada yang mengatakan sah. Hanya saja, hanya saja, dalam kondisi tertentu seperti jamaah kurang dari 40, Anda lebih suka untuk diada. Tapi kalau lebih dari 40, tidak perlu kita melakukan di atas tadi. Walaupun di kantor di pabrik. Walaupun nah, itu yang kita cenderung. Tapi bukan berarti pendapat kita yang cenderung ini pasti yang lebih benar lebih baik belum tentu. Kalau kita bicara estiaton, yang mutasyakir, yang estiat. Kalau kita bicara estiaton, jaga-jaga, warok, yang mutasyakir, yang lebih yang lebih lebih aman pendapatnya. Nah, tapi ini kita bicara yasiru wala doa Kita bicara berikan kemudahannya kepada umat ini zaman sudah berubah. Kalau sampai nanti Jumat tidak diwajibkan orang di kantor, kesian. Nah, karena ini problemnya pemerintah belum menjadikan Jumat hari libur. Kecuali kalau pemerintah sudah menjadikan Jumat hari libur, lebih bagus kita ambilnya ikhtiar. Biar mereka sholat di kampungnya masing-masing. Karena kan nggak ada sholat Jumat di kantor. Nah, di satu sisi pemerintah tidak meliburkan Jumat, di sisi lain ini umat Islam kan wajib Jumat. Nah, sekarang mereka ke kantor, kalau kita ikut yang mutasadid, mereka nggak sah Jumatnya. Jadi munasab mereka mau sholat di kampung, kadang-kadang dari kantor jauh. Baliknya kadang-kadang suka telat. Begitu telat masuk kantor ditegur, tiga kali ditegur dipecat. Nah ini ini banyak problem. Nah karena itu karena banyak problem semacam ini, saya lebih cenderung kepada ulama-ulama yang mau mereka sholat di pabrik, di kantor, dan seterusnya. Nah, memang lebih bagus kalau orang per orang mereka mau iadah silakan untuk menjamin kesempurnaan. Tapi ibadah itu sendiri tidak tidak wajib. Cara saya jelas ya. Nah, ada lagi? dari misalkan ini ada keluarga satu keluarga keluarga Islam tapi dari kecil tuh anaknya tuh nggak dididik sholat nggak dididik ngaji ini ini terus pas udah gede tuh dia mulai belajar Iya. Jadi dia tidak tahu sejak kecil tentang kewajiban, orang tidak tahu tidak ada hukuman. Orang tidak tahu bukan dihukum, tidak tahu diberi tahu. Tapi begitu dia tahu, maka semua kewajiban yang dia tahu harus dia laksanakan. Tapi tetap orang semacam ini, saya pikir kalau umat Islam walaupun nggak belajar, tapi insya Allah seluruh dunia tahu kalau sholat itu wajib. Walaupun dia anak kecil, kalau ditanya, tahu nggak sholat wajib? Saya pikir nggak ada yang nggak tahu, karena itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi pengetahuan umum. Semua orang Islam, insya Allah tahu kalau sholat itu wajib. Sekedar dia tahu itu saja sudah cukup. Itu membuat dia tetap harus mengkodok dari hal-hal yang ditinggalkan. Tapi tolong, nah supaya kodok ini tidak menjadi beban yang berat, tidak membuat dia nanti lari dari kewajiban, pikirkan dulu dari sekarang ke depan supaya sholat tidak tinggal. Jangan mikir ke belakang dulu nih. Dari sekarang ke depan, sholat gak boleh tinggal. Lalu bagaimana yang dulu? Tunggu dulu, tunggu sampai dia suka sholat, senang sholat, asyik dengan sholat, masuk usuk dalam sholat, dikit-dikit silakan untuk ditunaikan, yaitu utangnya. Sekian dulu eh, kita punya apa namanya pelajaran untuk season ini dan waktu kita cukup panjang tadi karena tadi juga dan kamu yang sangat penting sekali jadi kita break untuk istirahat 15 menit.